Beberapa contoh hadis palsu. Hadis-hadis palsu banyak jumlahnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hadis-hadis tentang ziarah kubur Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hadis-hadis yang menceritakan keutamaan bulan Sya'ban dan keistimewaan sholat pada bulan Sya'ban Yang ketiga, hadis-hadis tentang hidupnya Khadir, sahabat Nabi sahabat Nabi Musa alaihi salatu wasalam dan bahwa dia datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam serta menghadiri pemakaman beliau. Yang keempat, hadis-hadis tentang berbagai masalah yang beragam. Kami sebutkan diantaranya adalah sebagai berikut. Ahibbul araba lisalasin innani arabiyun wal qur'anu arabiyun walisanu ahlil jannati arabiyun Cintailah orang-orang Arab karena tiga perkara. Karena aku yakni nabi orang Arab, Al-Qur'an berbahasa Arab dan bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Contoh yang lain, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umatku, perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Contoh yang lain, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan beramalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya dan beramalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok pagi contoh lain hubud dunya ra'su kulli khati'atin cinta dunia adalah pokok segala kesalahan Contoh lain, hubbul watani minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Contoh lain, khairul asma'i ma humida wa ubida. Sebaik-baik nama adalah yang terpuji dan mengingatkan akan penghambaan diri terhadap Allah. Contoh lain, naha anil bai'i wa syatrin. Naha anil bai'i wa syartin Beliau melarang melakukan jual beli dengan disertai syarat. Contoh lain, yaumu saumikum, yaumu nahrikum. Hari berpuasa, berpuasa kalian adalah hari berkurban kalian.